إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma arzuqna ilman nafi'a Allahumma amin Kita lanjutkan insyaAllah Usul Al-Thalathah sekarang di halaman 42 Berbicara tentang Beberapa hal terkait dengan nasab Nabi Atau dengan kaum atau suku Arab Dengan bangsa Arab Asal, asal usulnya Dan kemudian insya Allah kita beranjak ke pengertian hijrah Kemarin kita telah sampai di wasalla fi Makkah salah sinin. Hmm. Sekarang berarti wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahu iddatu asma. Itu kemarin sudah kalau enggak salah. Wa Quraisy huwa an-Nadir an-Nadir bin Kinana. Baik. Qauluhu wa من العرب، Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail. Quraisy itu dari bangsa Arab. Berarti kalau Quraisy itu dimana dinamakan apa? Subrace ya atau uh, suku ca suku cabang. Eh suku cadang itu. cabang dari suku gitu ya. Quraisy. Nah, keseluruhan Quraisy dan yang lainnya itu Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail dan Arab itu dari offspringnya Ismail, dari anak cucunya Ismail. Karena kalau anak cucunya Ishaq itu ke Israel jadinya. Wal murad bil Arabi huna al Arab al musta'ri al musta'rabah. Yang dimaksud dengan al-Arab di sini adalah Arab dibilang musta'riba atau musta'arabah. Di sini disebutkan fa innal Arab fa innal Arab qisman. Bahwasanya orang Arab itu ada dua macam. Ada dua bagian. Namun insya Allah kita tambahkan satu lagi ya, nanti ada tiga berarti bukan dua. Di sini disebutkan yang pertama Arab Aribah Arabun aribatun وهم أصل العرب الباقية جميعا ويسمون ويسمون بالقحطانيين وينتسبون إلى سبأ بن يشجب بن يعرف بن قحطان وقد سكنوا اليمن ثم تفرقوا في بقية الجزيرة Baik untuk lengkapannya nanti insya Allah akan saya bacakan Eh, tiga bagiannya. Ini kita baru membacakan yang di kitab Taisir al-Husul. Yang kedua Arab musta'arabah wa yusammawna al-adnaniyin. Kalau yang tadi Arab aribah dinamakan al-qahtaniyin, kalau Arab yang musta'arabah dinamakan al-adnaniyin. fi Makkata, wa minha fi jihatin jihatin min al-Hijazi wa tihamah wa yantahi nasabuhum ila Ismail ila Ismail alaihi salam alaihi salatu wassalam wa qaulul musannif taib itu sudah sekarang insyaallah akan dibacakan sedikit dari kitab karya As-Salafi tentang asal-usul peradaban bangsa Arab yang juga sebagiannya sesuai dengan ini dan di kitab ini ada tambahannya insyaallah taala yaitu e, kisum ketiga. Jadi ini kitab Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi beliau memiliki banyak sekali kitab-kitab berkaitan dengan sejarah, tarikh Islam dan juga uh, untuk berkaitan dengan firqah-firqah dalam tarikh Islam. Ini cetakan pustaka Al-Kautsar sejarah lengkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fikih dan studi analisa komprehensif terjemahan. Kalau misalnya antum ada yang mau, misalnya ada yang tahu kitab ini ya dua jilid, dua jilid, dua jilid eksekutif, insya Allah sangat bagus ya. Pembahasan kedua asal usul peradaban bangsa Arab. Asal muasal Arab. Para sejarawan membagi asal usul Arab berdasarkan garis keturunannya ke dalam tiga bagian ke dalam tiga bagian kalau tadi di kitab kita ada dua Arab Ariba dan Arab Musta'arib yang pertama bangsa Arab Al-Ba'idah Ba'idah pakai A bukan pakai Ain Ba'idah berarti pertama adalah Arab yang Ba Ba'idah al baida atau bangsa Arab Baida itu bangsa Arab pra-Islam. Sebelum Islam mereka terdiri dari beberapa kabilah. Disebut Al-Arab al baida yaitu sebuah masa sejarah bangsa Arab yang tinggal di kawasan lempeng tektonik Arab sebelum kemunculan Islam. Nah, di antara kabilah-kabilah Arab Ba'idah ini adalah Ad dan juga Thamud Al-Amaliqah Tasm, Jadis, Umaym, Jurhum dan lainnya yang masih memiliki hubungan dengan kabilah-kabilah tadi. Jadi nama-nama tadi itu adalah nama-nama kabilah yang sempat teridentifikasi dan tumbuh berkembang sebelum Islam datang. Mereka memiliki penguasa yang daerah kekuasaannya terbentang dari Syam hingga Mesir. Kemudian jadi Arab Ibaidah ini sudah tidak ada sekarang ya. Itu hanya sejarah pra-Islam ya. Kemudian sekarang ada yang kedua bangsa Arab Aribah. Yang tadi di sini yang nomor pertama itu Aribah disebut Aribah bangsa Arab asli. Bangsa Arab yang asli. Jadi tadi pertama Baidah, kemudian yang kedua Aribah yang Ariba ini bangsa Arab asli. Kok yang pertama tadi bangsa Arab pra-Islam sebelum periode adanya keislaman. Mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qahtan. Kalau di sini Sabak bin Yasjub bin Ya'rif bin Qahtan. Ah, ada perbedaan yang di sini di kitab yang Syekh Al-Salabi Hafizullah itu keturunannya Ya'rub bin Yasjub bin Qahtan. Kalau di sini berketurunan dari menisbatkan dari Sabah bin Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan. Bagaimana Bu? Mereka disebut juga dengan Al-Arab Al-Qahtaniyah. Al-Qahtani. Mereka diketahui berasal dari bagian selatan. Kalau misal bagian selatan itu sebelah mana dari Jazirah? Sebelah selatan. Kalau kita pantai selatan berarti Cilacap, Ciamis, ya kan? Ah, Kalau misalnya Arab selatan itu apa? Apa? Apa? Yang Arab bagian selatan. Bagian selatan Jazirah Arab itu apa? Apa? Yogyakarta, Bantul? <laughs> Hah? Yaman. Yaman kan di bawah. Ya kan? Di di selatannya Saudi Arabia, ya kan? Kalau Syam di atasnya. Nah, Hijaz itu di tengah itu. Nah, jadi asalnya Arab yang Ariba ini tadinya berasal dari Arab bagian selatan yaitu dari Yaman. Makanya dipercaya oleh sebagian orang bahwasanya asalnya Arab itu dari Yaman, Allah alam. Tetapi yang diketahui bahwasanya mereka berasal dari Yaman. Dalam artian itu penelitian beberapa ahli sejarah. Di antara para penguasanya adalah raja-raja Yaman, kerajaan Ma'in, Sabah dan Himyar. Allah alam setelah itu. Jadi dikatakan oleh Abu Syuhbah dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, kaum Qahtan bertempat di negeri Yaman. Nah di sini dikatakan waqad sakanu al-Yaman di dalam kitab kita waqad sakanu al-Yaman dan mereka telah menempati menempati Yaman. Kaum ini terbagi terdiri dari berbagai macam kabilah dan yang terkenal adalah dua kabilah yaitu Himyar dan Kahlan. Sekarang ada Himyar misalnya Arab misalnya eh, marga misalnya antum tahu ada marga namanya Himyar sekarang pernah dengar gak? belum pernah kalau Kahlan misalnya Yusuf Kahlan misalnya Ahmad Kahlan misalnya bukan Ahmad Dahlan ah nggak pernah dengar Himyar Humyar atau Humair mempunyai anak keturunan yang terkenal ayah itu namanya Zaid al-Jumhur Qada'ah Qada'ah dan Asakasi, bukan Asakasi, Asakasi. Sedangkan Kahlan anak keturunannya yang terkenal adalah Hamdan. Pernah dengar Al-Hamadani atau Al-Hamdani? Ah, Ya itu kok Hamdani nama orang nanti jadinya pakai H Anmar Tai ah, Mazhaj Kandah Lakhm Juzam Al-Azd Al-Aus Al-Khazraj Nah ini dua pernah dengar kan Al-Aus dan Al-Khazraj dan anak-anak Jafna dari raja-raja Syam. Jadi Arab Arab Aribah ini adalah Arab kuno. Arab kuno, Arab yang lama. Kemudian yang ketiga adalah Arab yang musta'rabah. Arab al-musta'rabah wa yusammuna al-adnaniyin. Tadi yang kedua atau Arab Aribah disebut al-qahtaniyin. Kalau yang Arab musta'rabah itu disebut Al-Adnaniyin <clears throat> Nama Adnaniyin itu disandarkan kepada seseorang bernama Adnan Yang mana garis keturunannya berakhir pada Ismail bin Ibrahim alaihi Nah, Adnan itu kan salah satu kakek Rasul ya kan? Salah satu kakek Rasulullah SAW. Berarti itu Arab Asalnya Arab musta'arabah dari situ. Dari Adnan. Waqad nasya'u fi Makkah. Ya, mereka beda dengan Arab yang Aribah. Arab kuno itu berasal nah diketahui berasal dari dari Yaman. Kalau misalnya yang Adnaniyin ini, Adnaniyun ini mereka tinggal dan tumbuh di di daerah Makkah. Hmm. Disebut bangsa Arab musta'arabah karena mereka adalah para pendatang yang berdasarkan naturalisasi. Jadi ada percampuran dalam keturunan-keturunan mereka. Yaitu sebuah masyarakat yang tidak memiliki darah Arab aslinya Kemudian mereka bertemu dengan bangsa Arab asli yaitu Arab Aribah ini. Akhirnya menjadi bercampur dan jadilah mereka menjadi Arab yang musta'arabah yaitu yang ternaturalisasikan. Keberadaan bangsa non-Arab ini menjadikan bangsa Arab yang aslinya yaitu Arab Ariba ini menjadi terkontaminasi, tercampur. Mereka adalah masyarakat yang tumbuh di bagian utara. Coba utara itu aslinya mana? A, utara utara, Jazirah Arab yang sebelah utara itu berarti apa? Bagian Syam. Hmm. Tanah air asli mereka adalah Makkah. Mereka adalah Ismail dan anak-anaknya. Nah, berarti sebenarnya Arab itu luas sekali, bukan sekadar di zaman Muhammad kemudian di zaman uh, setelah Nabi Ismail, melainkan sebenarnya sudah ada sebelumnya jauh. Itu Arab. Bahkan tadi dikatakan ada yang Arab apa? Ada yang Arab Ba'idah, yaitu yang sejak wah, nggak tahu sejak zaman kapan Allah Ya, Wallahu'alam. a'lam. Seterusnya. <clears throat> nah mereka telah tinggal di Mekah. Nah, waminha minha dan dari Mekah tersebut mereka sering berpencar, berpisah-pisah fi jihatin menuju berbagai penjuru yang banyak. Minal Hijaz watihama, Lam Hijaz dan juga Tihama. Tihama itu Tahoma bukan? Hmm? Ada yang tahu Tahoma? <laughs> Tahu nggak itu font, nama font. Uh, ah, ah. iya, Tihamah itu bukan termasuk Hijaz dia. Tihamah bukan termasuk Hijaz. Namun Hijaz juga mencakup Madinah dan dan juga Makkah. Wayantahi nasabuhum ila Ismail alaihi salam. Dan uh, berakhir nasab mereka di Ismail alaihi salam. Berarti Arab musta'arabah itu dari Nabi Ismail. Nah, kemudian yang sebelum-sebelumnya itu memang bangsa Arab. Oh, mereka bangsa Arab yang asli yaitu Arab yang aribah. Nah, sebelumnya juga ada Arab baidah. Namun yang Arab baidah ini yang di zaman nabi-nabi zaman dahulu. <clears throat> Nabi-nabi zaman dahulu seperti yang tadi dikatakan bahwa saya Arab baidah itu diantaranya kabilah-kabilah kabilahnya seperti Ad, Wasamud dan lain-lain. Jadi mereka semua itu sebenarnya termasuk dalam keumuman bangsa Arab. Namun mereka Arab yang sangat kuno, sangat kolot, sangat, sangat jauh dari ya dari sekarang tentu saja, terlalu jauh. Oke. Okay. Wa dan perkataan sang penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, nubia biqra lebih sejauh nubia biqra atau nubia biqra itu lebih tepat wa ursila bil muddathir bil muddathir Nubi'a biqra artinya beliau dijadikan nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ketika ketika eh, Jibril alaihi salam menuntun nabi untuk mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nah mulai dari saat itu beliau dinobatkan sebagai sebagai nabi. Kemudian kan eh, beberapa momen kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam turun atasnya ya ayyuhal muddatsir. Makanya di sini wa ursila bil muddatsir wa ursila bil muddathir bil muddathir ursila berarti diutus menjadi rasul nah di sini menunjukkan perbedaan antara nabi dan juga rasul tugas nabi dan juga rasul ya ayyuhal muddathir nah setelahnya kan ada kum fa'anzir ya kan berdirilah berdirilah dan berikanlah peringatan berikanlah peringatan di sini dalilun ala anna hunaka farqan bainan nabiyyi war rasul. Menjadi dalil kalimat ini bukan menjadi dalil, ya, itu menunjukkan bahwasanya ada yang namanya perbedaan antara nabi dan juga rasul. Tidak bisa disamakan secara mutlak. Namun dari beberapa sisi sama nabi dan rasul. Karena setiap rasul pasti adalah nabi, itu menunjukkan adanya kesamaan. Namun Rasul memiliki beberapa hal yang tidak dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak dimiliki oleh para Rasul. Kalau para Rasul perbedaan paling signifikannya adalah bahwasanya Rasul itu menyampaikan kepada umat syariat yang sebelumnya belum pernah ada atau mungkin menghapus syariat sebelumnya atau menambahkan syariat sebelumnya begitu ya kalau misalnya Nabi itu tidak menghapus syariat sebelumnya melainkan sekadar bukan sekadar sebenarnya kurang tepat kalimat sekadar melainkan mengikuti syariat sebelumnya dan menyampaikannya dan mengingatkannya pada umatnya yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan bagi mereka untuk membimbing umatnya. Baik, kemudian kita menuju ke ta'rif al-hijrah yaitu definisi atau pengenalan al-hijrah. <coughs> Wa ba'daha umira bil hijrati ila al Madinah. Uh, ini karena sirah dalam uh, al-usul al-thalatha ini sirah mujazah yang sangat ringkas, kompres ya. Sehingga langsung beranjak kepada hijrah padahal masa dari pengutusan uh, sebagai rasul menuju hijrah itu bertahun-tahun. Tapi ini langsung saja ke momen yang paling penting dalam sirah Nabi yaitu wabadha setelahnya umiro bil hijrati ilal Madinah. Umiro beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bil hijrati untuk melakukan hijrah ke al Madinah, ke al Madinah, ke Madinah. Wal hijrah dan hijrah itu adalah sekarang definisi hijrah. Di sini definisi hijrah secara syar'i. al-intiqalu min baladi syirki ila baladi islam. Al-intiqal, al-intiqal berarti perpindahan. Perpindahan min baladi syirk dari negeri kesyirikan. Boleh juga bisa kita tulis min baladil kufri boleh. Min baladi syirki boleh. Ila baladil Islam, menuju negeri Islam. Jadi definisinya hijrah al-intiqalu min baladi syirki ila baladi islami definisi syar'i yang khusus. Adapun definisi syar'i yang lebih umum sebagaimana didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu dalam sahih al-Bukhari. Ya. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kemudian wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. bahwasanya muhajir seorang yang berhijrah itu dalam istilah syar'i secara umum dalam bab at atau perluasan makna muhajir orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang tentangnya. Nah, jadi yang di sini al-hijrah yang disebut oleh Syekh Muhammad rahimahullah itu adalah hijrah dalam definisi syar'i secara khusus. Makanya maknanya adalah berpindah dari negeri kesyirikan atau kekufuran menuju negeri Islam. Diterangkan oleh beliau rahimahullah wahia baqiyatun ila an taqumas saah dan wahia hia di sini al hijrah secara syar'i yang khusus itu baqiyah. Baqiyah berarti tetap tetap ada eksis hukumnya tetap ada syariatnya ila hingga antaku masaah uh, berdirinya hari kiamat maksudnya terjadinya hari kiamat berarti sampai sekarang apakah masih ada yang dinamakan hijrah syariah dari barat eh, al-kufur al menuju barat Islam ada tetap ada namun sekarang seringkali mungkin di antara kita itu confused dengan adanya pendefinisian manakah yang disebut barat al-Islam mana yang layak disebut barat al-kufur mana yang apakah boleh menyebut baina manzilaitai uh, di antara dua-duanya antara balak Islam dan balak kufur yaitu setengah-setengah dibilang Islam enggak dibilang kufur juga enggak juga karena Islamnya setengah kufurnya setengah apakah boleh seperti itu nah itu kan sekarang kita confuse karena kalau misalnya kita menetapkan begini itu ada hukum tersendiri kita menetapkan begini ada hukum tersendiri yang tidak sama dengan ketetapan yang pertama namun bagaimanapun kalau untuk sekarang pendefinisian apakah negeri ya, Indonesia ini barat al-kufur atau bukan? Nah, gitu. Kalau misalnya dikatakan barat al-kufur, udah hijrah sana ke negeri yang dianggap barat Islam. Ya, sekarang apa negeri yang barat Islam kira-kira? Hmm. Hah? Minimal Saudi, ya, minimal Saudi. Itu pun Saudi orang yang mengkufurkan barat ini itu juga mengkufurkan barat Saudi. Ya kan? Jadi mau kemana? mau menegakkan daulah sendiri, khilafah sendiri di pulau Samosir misalnya atau di mana. <laughs> Kalau misalnya disebut baladul Islam, ya alhamdulillah karena mayoritasnya muslim dan juga karena pemerintahannya minimal penguasanya orang-orang muslimin. Tetapi kalau disebut balad islami, nah itu salah. Islami kan artinya bersifat islamis. Sementara ya sayangnya balad kita tidak negara kita tidak Islami. Namun kalau dimutlakan negara Islam, ya karena di sini mayoritasnya Islam dan keislamannya masih banyak, masih menjadi masyhur. Tapi kalau bisa manzilah baini manzilatain juga mungkin tepat. Karena setengah-setengah di sini. Ya. Nah, di sini wallahu alam. Ini harus penghukuman. Harus ada uh, kalau misalnya ada penghukuman nanti ada hukum-hukum berikutnya. Jadi itu hijrah. Namun dikenal juga hijrah dalam perkara eh, dalam istilah syar'i yang lebih luas dari definisi dalam kitab ini namun lebih sempit dari definisi yang paling umum tadi yang dikatakan oleh Rasul al muhajiru manahallahu anhu man, man hajar manahallahu anhu yaitu segala perbuatan buruk ditinggalkan itu muhajir itu terlalu eh, itu sangat umum Nah sekarang ada definisi juga yang tidak seumum itu, namun tidak sekhusus ini, yaitu al-intiqalu min min min baladil maksiat ila baladil iman atau baladil amal, yaitu perpindahan dari tempat maksiat menuju tempat yang tidak ada maksiatnya atau meminimalisir maksiat di sana. Nah, misalnya seperti kalau seseorang tinggal di suatu desa yang di sana semuanya adalah pendangdut misalnya desa dangdut atau desa poligami misalnya eh desa poligami desa apa namanya kawin kontrak desa itu isinya menyediakan para penyedia penjajah kawin kontrak <clears throat> puncak misalnya nah seseorang tinggal di puncak kemudian di sampingnya tetangganya seperti itu sampingnya tetangganya seperti itu menyewakan anaknya untuk ditawarkan kepada kepada ahlu jenggot wa fulus. Nah, kalau misalnya tahu tak sami-sami seperti itu, maka hijrah baginya itu lebih baik daripada dia tetap di sana. Karena ditakutkan dia juga akan ikut-ikutan mengontrak gitu kan. Jadi lebih baik dia kontrak rumah di daerah lain daripada dia mengontrak tetangganya begitu kan. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasaat sa'at masira Kemudian ayat lain lagi ayat berikutnya illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu ay ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura baik ayat ini cukup panjang dan insyaallah kita akan membuka juga tafsirnya insyaallah tafsir al-Qurtubi insyaallah yaitu surat An-Nisa ayat Surat An-Nisa ayat ke-97 sampai 99. Tadi faulaika asallahu ya'fu anhum itu adalah ayat tersendiri. Jadi ada tiga ayat dalam kitab ini ada tiga ayat. Baik. Innal ladzina tawaffahumul malaika. <clears throat> Inna artinya sesungguhnya alladzina yang orang-orang yang tawaffahumul malaika yang telah diwafatkan oleh malaikat. Yang nah, di sini malaikat maut maksudnya bertugas untuk mencabut roh mereka. Yang pada hakikatnya itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang telah diwafatkan oleh para malaikat, air masuk malaikat maut, zalimi anfusihim. Zalimi anfusihim aslinya adalah zalimina anfusihim. Tapi karena ini mudhaf dan mudhaf ilaih nunnya dihapus menjadi zalimi anfusihim zalim, berbuat zalim terhadap diri-diri mereka sendiri. Nah, zalimi anfusihim ini dalam bahasa Arab i'rabnya itu sebagai hal kondisi, kondisi orang-orang yang malaikat cabut rohnya. Mereka dalam kondisi apa? Dalam kondisi zalim. Kalu fima kuntum. Mereka berkata, yaitu para malaikat di sini. Para malaikat mereka berkata, "Fi ma kuntum." Fi artinya adalah dalam ma apa kuntum kalian. Maksudnya kalian posisinya di mana? Berada di mana kalian? Kalian berada di golongan siapa di sini? Jadi perlu diketahui bahwasanya ayat ini turun untuk beberapa orang dari ahlu Makkah yang mana mereka itu tadinya di Makkah itu masuk Islam sejak periode Makkah dan mereka menzahirkan keislaman mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, hijrah ke Madinah, mereka tidak ikut. Mereka tidak ikut. Jadi dalam hijrah menuju Madinah itu ada sebagian individu dari para sahabat yang tidak ikut pada Rasul dan juga para sahabat yang hijrah ke Madinah pada saat itu. Padahal Nabi SAW sudah memerintahkan kepada keumuman kaum muslimin, keumuman kaum muslimin yang di untuk hijrah ke Madinah di kepada orang-orang untuk ditolong oleh orang-orang Ansor radhiyallahu anhum. <clears throat> Tetapi mereka tidak ikut. Dan ayat ini turun untuk mereka. Ayat ini turun untuk mereka. Qalu fima kuntum? Ya, para malaikat ketika mencabut roh-roh mereka, mereka eh, para malaikat berkata, "Fima kuntum?" So, uh, di mana kalian? Oke, posisi kalian itu di mana? Dan kata Al-Qurtubi, perkataan al-malaikat di sini adalah soal taqri tau taqri'in atau taubih, yaitu men, uh, pertanyaan yang berupa penjelekan kepada orang-orang tersebut. ayat kuntum fi ashabin nabi yang kuntum musyrikin. Maksudnya adalah kalian itu adalah para sahabat, sahabat Nabi atau kalian sebenarnya orang musyrik? Kalian itu mana sih? Sahabat atau musyrik? Atau kalian itu mukmin atau bukan? Hmm. Nah, ya jadi paham. Ketika malaikat mencabut rohnya, mereka bertanya. Dan mungkin mencabut, wallah alam di sini malaikat yang bertanya seperti ini apakah yang ketiga mencabut rohnya dan sebagainya wallahu alam bagaimanapun ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ditanyakan kalian ini enggak hijrah ya ke Madinah itu kalian sebenarnya kalian ikut sahabat yang hijrah ke Madinah sebenarnya kalian tuh sih mana sahabat atau kalian sebenarnya orang-orang musyrikin yang ingin tetap tinggal di Mekah yang mana kalian ini Nah, makanya kemudian mereka pun menjawab. kolu Nah, kolu yang di sini sekarang bukan malaikat. Kalau kolu yang pertama tadi adalah malaikat. Sekarang kolu yang kedua di sini adalah orang-orang itu. Mereka yang tidak ikut hijrah. Kunna mustad'afina fil ard. Mereka berkata, kami mustad'afin, kami lemah. Kami sedang dalam kondisi lemah di fil ard Maksud dari art di sini adalah Makkah. Jadi mereka berulur, beriktidar, meminta maaf. Namun ulur mereka dengan perkataan kunna mustada'afina fil ard atau kunna du'ifuna atau kunna du'ifina fi Makkah itu maknanya itu adalah uzur yang tidak benar. Karena karena sebenarnya mereka itu bisa untuk ikut mereka tidak mempunyai uzur seperti sakit misalnya. Atau kebutuhan tertentu tidak, kebutuhan yang darurat tidak. Melainkan mereka sebenarnya bisa dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka kemudian malaikat mensekat mereka dengan kalimat kolu kolu di sini kembali siapa? Para malaikat sekarang. Jadi ini kolu kolu kolu tiga ini harus dipahami kembali siapa dan kita nggak bakal bisa paham kecuali kalau melihat kitab tafsir. Qalu para malaikat berkata, "Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha?" Alam takun a, artinya di sini hal ya maksudnya. Apakah lam takun tidak ardullahi bumi Allah? Apakah bumi Allah itu tidak wasi'ah? Wasi'ah itu apa? Luas. Eh, emang bumi Allah itu sempit fatuhajiru fiha sehingga kalian tuh seharusnya hijrah dari negeri ini, dari Makkah. Karena di dalamnya kekufuran dan penindasan terhadap orang-orang mukmin. Nah, di sini menunjukkan apa? Para malaikat bertanya, kok kalian tetap nggak nggak hijrah? Padahal bumi Allah tuh terhampar luas. Misalnya hijrah kemana? Kenapa kalian tetap tinggal di Mekah? Di sini juga mengisyaratkan bahwasanya mereka itu mati dalam keadaan Islam. Bukan mati dalam keadaan kufur, bukan. Mereka adalah sahabat Nabi. Mati dalam keadaan Islam. Mereka adalah sahabat Nabi ya masuk namun, namun di sini ada sebagian menyebutkan nama-namanya namun bagaimanapun kita tidak sebutkan. Kita tidak perlu menyebutkannya dan mereka radhiyallahu anhum mati dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan sedang menzalimi diri-diri mereka sendiri karena apa? Karena tidak apa? Tidak ikut hijrah tanpa adanya halangan yang berarti. Meninggalkan hijrah. Kalau misalnya mereka adalah orang-orang yang kafir, maksudnya orang-orang yang meninggal wafat dalam keadaan kafir, itu malaikat tidak perlu lagi mempertanyakan tentang hijrah. Gitu udah nggak dihadirkan. <laughs> Enggak mempertanyakan tentang tentang hijrah. Ah, di di ini nih. Yang merahnya dipencet. Ah. Hah? Oh ya udah Ya. Kalau misalnya mereka mati dalam keadaan kafir, maka mereka bukan sahabat dan juga para malaikat tidak perlu menanyakan tentang hijrah lagi karena sudah batal semua amalannya. Ya. Sudah batal semua amalannya. Fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam dan bagi mereka tempat mereka itu adalah di di neraka. Nauzubillah. Wasad masiro dan seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustad'afin kecuali al mustad'afin orang-orang yang memang doif orang-orang yang memang lemah pada saat itu minar rijali dari para lelaki wan nisa'i dari para perempuan wal wildani dari anak-anak la yastati'una hilatan yang mana mereka ya tidak bisa berpergian, tidak bisa tidak mempunyai hilah daya kemampuan wala yahtaduna sabila dan mereka juga tidak mempunyai jalan untuk hijrah. Mungkin perbekalan sabil itu artinya jalan kan, tapi bisa juga artinya bekal untuk berjalan. Misalnya dalam dalam haji misalnya, man istata'a ilaihi sabila. Yaitu syarat haji apa? Mempunyai mauna atau bekal untuk perjalanan juga. Kalau bekalnya tidak ada seperti makanan, untuk pergi ke haji tidak mempunyai makanan dan bekal. Nah, makanan dan bekal di sini maksudnya kata para ulama kata para fuqaha adalah azat warrohilah yaitu zat artinya bekal baik itu makanan, minuman dan uh, mungkin kebutuhan lainnya seperti uang dan semacamnya. Arrohilah itu adalah kendaraan. Jadinya kalau misalnya tidak mempunyai hal-hal semacam itu atau ada yang kurang sehingga tidak mampu maka dia tidak diwajibkan pada saat itu melainkan diwajibkan seumur hidup. Nah, begitu juga dengan di sini. Kecuali orang-orang yang lemah dari kaum laki-laki, perempuan dan anak-anak yang mereka tidak memiliki daya dan mereka juga tidak memiliki jalan atau petunjuk jalan atau tidak memiliki bekal untuk perjalanan faulaika asallahu ayyafu anhum dan mereka itu asallahu semoga Allah ayyafu anhum uh, apa namanya yafu anhum memaafkan mereka wa kana Allahu afuwan ghafura dan Allah Subhanahu wa taala maha pemaaf dan maha pengampun wa qauluhu ta'ala dan perkataan Allah Subhanahu wa taala يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون Wahai ibad, ibad adalah jama' dari abd yaitu hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku alladzina amanu yang beriman. Nah, di sini disifati ibad tersebut apa Khitobnya atau penyeruannya itu untuk hamba-hamba yang beriman. Inna ardi wasi'ah Sesungguhnya bumiku itu terhampar luas iya ya fa'budun Maka kepada akulah Engkau menyembah Sembahlah pada aku semata Qala al-Baghawi rahimahullah Al-Baghawi berkata Sebab nuzuli hadhihi al-ayah Sebab turunnya ayat ini Adalah Di kaum muslimin fil fil muslimin alladzina fi Makkata lam yuhajiru yang mana mereka berada di Mekah dan mereka belum berhijrah nadahumullahu bismil iman nadahum nada artinya memanggil Allah Subhanahu wa taala memanggil hum memanggil mereka yaitu kaum muslimin yang ada di Mekah dengan bismil iman dengan nama keimanan Tadi ya ibadiyalladzina amanu. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Mereka adalah kaum mukminin juga. Mereka adalah kaum mukminin juga. Wa dalilu 'alal hijrati minas sunnati dan dalil atas hijrah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah wala tanqati'u taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha la tanqati' tidak terputus tidak terputus al hijratu hijrah itu tidak terputus maksudnya tidak terputus keberadaan hukumnya hukumnya tidak terputus masih tetap ada hatta tanqati'at taubah sampai tan at-taubah sampai taubat itu terputus maksudnya hukum taubat tidak ada lagi. Selama hukum taubat masih ada, maka hukum hijrah itu masih ada. Tapi kemudian ditafsirkan, wala koti'u taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Dan tidaklah terputus hukum taubat itu hingga men, ah, matahari muncul dari Matahari itu muncul terlihat dari Maghrib Maghrib apa? Ba barat ya. Maroko, masa dari Maroko? Ya benar Maghrib Maroko ya. Kalau dalam ilmu geografi Maghrib Maroko sahih sahih ahsanta. Tapi jangan ditafsirkan di sini Maroko ya. Kasihan nanti Mesir dan Tunisia dan lain-lainnya. Oke. Jadi Hukum hijrah itu tidak terputus selama hukum tawaf masih ada. Yang artinya bahwasanya hukum hijrah itu masih tetap eksis sampai hari kiamat. Masih tetap ada. Ya, masih tetap ada. Baik. <clears throat> Kemudian kita baca lagi qauluhu perkataan uh, Syekh Muhammad sallallahu uh, Syekh Muhammad radhiyallahu an Syekh Muhammad rahimahullahu taala umira bil hijrati ila al-Madinah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ai yaitu mufaraqatil musyrikin wa awtanihim liyatamakkana sallallahu alaihi wasallam min izharihi dinihi mufaraqah dengan bi dengan cara apa? Mufaraqah. Mufaraqah memisahkan diri. Memisahkan diri dari kaum musyrikin dan juga autonihim. Auton jamak dari waton. Antum pernah dengar uh, perkataan hubul watan minal iman? Itu hadis apa itu? Itu maudhu' itu kan? Hah? Hadis nggak jelas, sebenarnya jelas. <laughs> Cuma eh, kejelasannya sanatnya. Kalau maknanya jelas, hubul watan minal iman. Apa namanya? Mencintai negeri uh, uh, tanah air sebagian dari iman. <laughs> Gimana itu? Mencintai negeri sebagian dari iman. Itu keenakan. Nah, jadi itu kalau Umaro itu bakal senang dengan hadis itu. Nasionalis, hadis yang bersifat nasionalis itu. Bimufaraqatil musyrikin wa awtanihim. Jadi memisahkan diri dari kaum musyrikin dari individunya dan juga dari kawasan mereka. Ini menunjukkan disyariatkannya kita menghindar dari orang-orang jahat dan juga dari lingkungan mereka. Lihat liyatamakkana sallallahu alaihi wasallam min izhari dinihi min izharihi dinahu untuk menetapkan tamakkun itu artinya menetapkan menancapkan meneguhkan ah, ya meneguhkan dan meluruskan ya menetapkan agar beliau bisa teguh min izharihi izhar menzahirkan mempromosikan mendakwahkan tetap teguh dalam mendakwahkan agamanya, agama Islam. Wal hijratu fil lughah ma'naha hijrah secara bahasa maknanya adalah atarku wal khuruju min baladin au ardin ila ukhra. Atark artinya adalah meninggalkan. Wal khuruj artinya adalah keluar min baladin dari negeri Au ardin atau dari tanah, ya daerah lah pokoknya. Di sini ardin bukan bermaksud bumi seluruhnya. Kalau meninggalkan bumi ya sana ke planet lain. Ila ukhra ke negeri atau tanah lainnya. Meninggalkan dan keluar dari negeri atau tanah ah, menuju selainnya. Wa syar'an kama roh al-musannif rahimahullah dan secara syariat sebagaimana yang telah ditulis dikatakan oleh didefinisikan dan diwartakan oleh uh, sang penulis Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Baik. Kemudian kita langsung ke paragraf berikutnya, berikutnya lagi wa amma qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih amma adapun perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Jadi sebelumnya kita ceritakan mungkin tentang hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah sudah ada hijrah ke ke Habasyah. Dan di sini kita katakan kita ceritakan dulu tentang hijrah ke Madinah. Setelah bayat Aku kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Di sini anda membaca, insya Allah ya, dari kitab yang bernama Buku Pintar Sejarah Islam. Uh, ini uh, saya uh, review sedikit. Buku Pintar Sejarah Islam, jejak langkah peradaban Islam dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad maksudnya. Ini sejarah Islam, Islam yang khusus maksudnya, hingga masa kini. Ya, ini uh, karya uh, Qasim AA Ibrahim dan Muhammad Al Soleh diterjemahkan aja diterbitkan oleh Pustaka Zaman dan pengantarnya adalah Dr. Raghib Asirjani hafizahullah. Uh, kitab ini seperti kitabnya Al-Usairi. Antum pernah dengar kitabnya Al-Usairi itu tarikh Islam atau sejarah Islam ringkas, tapi lebih kecil daripada ini. Itu kan mencakup tentang hal-hal global dalam semua semua cerita dari nabi-nabi sampai sampai masa modern ini. Nah, kitab ini buku pintas sejarah Islam ini ada kasih tahu nih modelnya kayak gini nih. Buku pintar sejarah Islam pustaka eh, penerbit Zaman ya, Zaman namanya. Zaman. Ini buku yang insya Allah sangat bermanfaat bagi yang bagi yang bagi yang memanfaatkannya, bagi yang tidak memanfaatkan tidak bermanfaat. Uh, tebalnya 1200 sekian halaman. Bahkan di halaman 1057 itu ia tentang sejarah Malaysia ada, tentang sejarah Indonesia kaum salib ketika berhasil menjajah Malaka, Portugal dan seterusnya itu ada. Jadi semua lengkap insya Allah. Dan kalau misalnya ada yang salah oleh Allah alam, bagaimanapun itu penanggung jawab dari penulisnya. Tapi di sini karena memang uh, ada pengantar dari Dr. Rawib Asirjani dan beliau masyhur dari ulama salah satu ulama besar tarikh Islam yang adil dan insya Allah uh, eh, dipercaya walaupun mungkin beliau tidak satu persatu melihat kesemuanya tapi insya Allah kitab ini bagus bisa dipercaya dan ada beberapa sedikit beberapa peta ringan insya Allah dengan kertas yang kertas yang enak di tiup ya. Saya lupa harganya. Yang penting di atas ratusan lah pokoknya. Ya lihat aja tebal segini masa 50 ribuan. Bajakan aja nggak mau kan? Segini 50 ribu. Oke, kemudian kita langsung ke uh, hijrah ke Madinah. Tapi ya, kitab ini bukan ensiklopedia yang uh, dalam satu kasus itu panjang enggak, melainkan dia berurutan dari uh, awal ke sampai akhirnya dan e, secara global. Adapun cerita-cerita terkadang dituturkan dengan ringkas dan insya Allah bermanfaat, sangat bermanfaat. Baik, setelah bayat Akobah kedua Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Mereka hijrah secara bergelombang. Orang pertama yang pergi adalah Abu Abu Salamah, bukan Abu Salimah, Abu Salamah bin Abdul As Abdul Asad. Disusul Amir ibnu Rabi'ah dan istrinya Laila, lalu Abdullah bin Jahsh, lalu Umar bin Al-Khattab yang beliau adalah satu-satunya orang yang hijrah ke Madinah secara terang-terangan. Nantang dia. Beliau radhiyallahu an menantang orang Quraisy. Beliau terang-terangan hijrah ke Madinah. Siapa yang mau larang saya? Gak ada yang mau larang kan? Larang tebas gitu kan. Lalu diikuti para sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal di Makkah. Sementara menunggu perintah hijrah dari Allah khusus untuk Nabi. Ya, Tak ada satupun sahabat yang tertinggal di Mekah selain Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq serta orang-orang yang dicegah secara paksa oleh kaum musyrik. Namun di sini eh, kita ketahui tadi dari ayat tersebut dan juga dari tafsirannya bahwasanya ada beberapa dari kaum mukminin dari para sahabat yang mereka tidak ikut hijrah namun tidak beruzur. Abu Bakar meminta izin Nabi untuk ikut berhijrah, tapi Nabi mencegah dan berkata, "Jangan terburu-buru Mungkin Allah menjadikan seorang teman untuk menemanimu hijrah. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Bakar itu ingin hijrah bersama para sahabat yang hijrah duluan, gelombang lebih dulu, Nabi menahannya. Karena apa? Beliau ingin mengharap bahwasanya Abu Bakar itu hijrah bersamanya, perginya bersama beliau. Ya, yaitu Nabi berharap Abu Bakar menjadi teman hijrah beliau. Kaum Quraisy melihat Nabi sudah memiliki kelompok mengikut di luar Mekah yaitu kaum Muhajirin, eh afwan, kaum Ansor di Madinah. Mereka juga melihat hijrahnya para sahabat menuju kaum Ansor. Mereka yakin para sahabat bertolak menuju negeri yang pasti memiliki kekuatan yang bisa dipergunakan untuk memerangi mereka di Mekah. Akhirnya mereka yaitu kaum musyrikin berkumpul di suatu tempat namanya Dar An-Nadwa merencanakan apa pembunuhan terhadap Nabi. Rencana ini melibatkan semua suku kabilah. Hmm? Berarti mutafak alaih ya. Setiap suku diwakili satu pemuda pilihan, lalu dibekali pedang tajam dan diperintahkan berjaga di depan rumah Nabi. Salamualaikum. Mereka berencana membunuh beliau saat keluar dari rumahnya pada pagi hari dengan sekali itu Nauzubillah. Jadi berencana gitu. Pagi ketika Nabi keluar dari rumahnya, itu mereka berjaga di depannya kemudian langsung ingin menebasnya. Itu rencana mereka. Jika berhasil, Bani Hashim tak akan berani melawan seluruh penduduk Mekah dan akhirnya hanya bisa menerima tebusan atau diet. Malam itu juga, yaitu sebelum paginya, Jibril mendatangi Nabi dan menyuruhnya untuk tidak berbaring di ranjang tempat beliau biasa tidur. Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di ranjang beliau. Memakai selimutnya seraya berkata padanya bahwa ia tak akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Di sini ada sesuatu yang mungkin emang memang uh, perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau misalnya zaman sekarang mau membunuh orang tidak dengan selama ini ya kan? Menunggu dianya tidur malamnya kemudian paginya keluar langsung ditebas. Kalau sekarang misalnya ada dari orang-orang jahat mau membunuh pas dia lagi tidur datangin aja langsung justru pas lagi tidur kesempatan emas gitu kan tetapi pada zaman dahulu pemikirannya kan beda ini orang yang membunuh mau membunuh saja masih mempunyai tata krama jangan ganggu dia tidur dulu biarin ya kan oh, sekarang enggak nah Nabi keluar dan orang-orang musyrik masih berdiri dan berjaga di pintu rumah. Allah membutakan mata mereka. Nah, ini salah satu karomah mukjizat dan karomah. Ini karomah dari Allah terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengambil segenggam pasir dan menaburkannya ke mereka semua. Nabi bergegas menuju rumah Abu Bakar yang sudah menunggu. Waktu itu Abu Bakar sudah menyiapkan hewan tunggangan, perbekalan dan semua hal yang mungkin diperlukan selama perjalanan. Itu hijrah ke Madinah. Kemudian kita langsung ke Fatih Mekah. Fath Makkah, Fath Makkah adalah penaklukan terbesar. Eh, pada 8 ya, tahun tahun ke-8. Melalui Fathumaka Makkah Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama Rasul dan tentaranya yang terpercaya. Dengan Fathumaka Makkah pula, jadi ini ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah kan. Kemudian bertahun-tahun di sana akhirnya bisa berhasil menaklukkan Makkah berhasil menaklukkan Makkah. Nabi SAW dan para sahabatnya mereka diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena Makkah saat itu dikuasai kaum musyrikin dan menindas kaum muslimin sehingga di sini maslahat yang besar bahkan kalau mereka tetap itu tidak ada masalah sama, sama sekali sehingga disyariatkan untuk hijrah dan diwajibkan untuk mereka semua. Kecuali orang-orang yang memang eh, tidak bisa berjalan dan semacamnya. <clears throat> nah, setelah 8 tahun kemudian akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun melaksanakan Fathu Makkah, penumpasan atau penaklukan besar-besaran terhadap Makkah sehingga yang tadinya baladul kufur berbalik sekarang menjadi balad al-Islam alhamdulillah. Jadi sebab peperangannya setelah perjanjian Hudaybiyah suku Khuza'ah bersekutu dengan Nabi sementara Bani Bakar memilih bersekutu dengan kaum Quraisy Kedua suku ini terus berselisih akibat dendam kesumat di antara mereka. Yaitu Khuza'ah dan Bani Bakar. Sebagai sekutunya, Quraisy membantu Bani Bakar. Hal ini melanggar perjanjian. Umat Islam dan sekutunya tidak boleh diganggu dan dimusuhi. Karena kala suku Khuza'ah meminta bantuan kepada Nabi sesuai kesepakatan persekutuan, Nabi berjanji akan membantu. Nabi mempersiapkan penaklukan Makkah dan mengabarkan keinginannya ini kepada para sahabat. Beliau meminta mereka bersiap-siap, "Ya Allah, halangilah mata-mata dan sumber-sumber pemberitaan dari kaum Quraisy sampai kami kejutkan ke mereka di negeri mereka." Kemudian terjadilah cerita sepanjang dua halaman atau tiga halaman. Bagaimanapun kemudian situasi Mekah kemudian menjadi apa? Menjadi darul aman Darul uh, eh, Darul Islam setelah itu. Makanya disebut di sini dalam kitab kita Adapun perkata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, la hijrota ba'dal fat Maksudnya apa? Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, maka Makkah menjadi negeri Islam dan kita tidak boleh hijrah dari negeri Islam itu maksudnya. Nanti, jadi Fathu jadi Makkah setelah Fathu Makkah itu bukan lagi negeri kufur. Bukan lagi orang-orang kafir yang menguasai melainkan sudah menjadi negeri orang Islam, negeri Islam. Nah, setelah itu disebut oleh Rasulullah la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah ke kemanapun karena ini negara kalian negara Islam negara kaum muslimin maka kalian tidak boleh hijrah dari negara kalian sendiri sekarang la ba'dal fath. Karena nama hijrah tadi apa? Al-intiqal min baladi syirk ila bal balad al-islam. Nah, jadi kalau misalnya pergi ke Madinah, itu bukan hijrah namanya, udah bukan hijrah lagi. Bukan namanya hijrah secara syar'i bukan. Tetapi itu namanya safar saja. Namanya safar, bepergian. Nah, karena apa? Karena Makkah pada saat itu sudah menjadi Darul Islam dan hijrah itu bukanlah intiqal min dari Islam ila dari Islam itu bukan. Apalagi intikal min dari Islam ila dari kufur. Nah, ini aneh ini. Pindah dari negeri Islam ke negeri kufur. Nah, ini aneh. Kemudian alasannya apa? Alasannya tanazuh, apa namanya? Apa sih nama tanazuh itu ini? Tamasya apa? Jalan-jalan. Ah. Jalan-jalan. Kalau misalnya ada block walking, ini ada country walking, jalan-jalan ke negeri-negeri kafir. Karena negeri-negeri kafir. Fal maksud bihi la hijrata min Makkah ba'da fathiha. Maksudnya adalah tidak ada hijrah dari Mekah setelah fathu Makkah. Karena Mekah menjadi dar dar Islam, negeri Islam. Baik, kemudian al-hijratu min baladil kufri salah satu adrubin wan nasu salah satu asnaf. Hijrah dari negeri kufur itu terbagi menjadi tiga macam. Hijrah dari negeri kufur terbagi menjadi tiga macam. Atau tiga contoh. Wanas dan manusia itu terbagi menjadi tiga macam. Asin pula awal yang pertama adalah tajibu alaihil hijrah, yang wajib atas mereka hijrah. Ada di antara manusia yang diwajibkan atasnya itu untuk hijrah, tidak boleh tinggal di tempat semula, harus pergi ke negeri Islam ke negeri yang aman. Wa qadiru 'alaiha. Wa dan dia orang tersebut yang di, <clears throat> yang diwajibkan atasnya al-qadiru 'alaiha, memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan. <clears throat> memiliki kemampuan atas hijrah, kemampuan untuk hijrah baik itu dari segi bekal atau dari segi kendaraan atau dari segi modal untuk berhijrah. Ma'a adami imkani dinihi dengan adam ketidak imkan mungkinan ketidakmungkinan izhar menzahirkan agamanya kalau misalnya di kampungnya tidak bisa menzahirkan agamanya karena di sampingnya semua orang Dayak misalnya orang Dayak musyrikin kalau misalnya mereka melihat kita sholat mereka akan menghina misalnya menghina Allah dan Rasulnya kemudian mereka akan melempari kita dengan apa misalnya dan sebagainya kita tidak bisa menzahirkan agama kita misalnya dengan azan, dilarang azan misalnya, alhamdulillah. Atau dilarang berjenggot misalnya. <laughs> Ah, atau dilarang menggantungkan kaki. Ah, menggantungkan kaki. Emang mau diapain? Dilarang meng mengangkat celana di atas mata kaki misalnya. Semua pekerja, semua dari laki-laki tidak boleh memakai pakaian, memakai celana di atas mata kaki. Terus kalau misalnya nggak boleh memakai celana di atas mata kaki, berarti memakainya di bawah mata kaki itu. Hah? memakai celana nggak boleh di atas mata kaki. Ya, antum sedang memakai di atas mata kaki, dan celana lagi Ya. Nah, misalnya seluruh pekerja dan sebagainya nggak boleh mensiarkan. Nggak ada ya namanya azan. Azan itu harus diam-diam saja, jangan mengganggu. Apalagi tahlilan dan semacamnya misalnya. Kalau tahlilan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya azannya jangan. Nah, berarti kan nggak bisa mensiarkan itu. Misalnya di Amerika misalnya ada suatu daerah yang memang gubernurnya tidak membolehkan hal seperti itu. Nah, syaratnya jika dia al-qadiru 'alal hijrah, jika dia mampu untuk hijrah dari segi perbekalan, dari segi kendaraan dan dari segi kemampuan fisik misalnya, maka diwajibkan atasnya hijrah jika dalam keadaan, keadaan seperti itu. Nah, sekarang yang asil yang jenis kedua, Man la hijrata alaihi man ya barang siapa yang la hijrata tiada hijrah atasnya tiada kewajiban hijrah atasnya kenapa Wahual ajizu anil hijrati dan dia itu ajiz ajiz itu orang iso tidak bisa ah, bahasa Inggrisnya itu disabled pakai di akhirannya verb 3 ya tidak bisa ya kan tidak termampukan ya ajiz makanya orang tua itu dimakan ajuz kenapa dimakan ajuz karena orang iso opo-opo ya ajuz nggak bisa apa-apa nggak tahu kalau misalnya orang tua bisa biasanya dimakan sebeh ya ya sebeh iya ajuz juga ya iya kalau misalnya om-om ami Makanya om itu asli dari bahasa Arab kalau misalnya mau tahu. Om itu dari bahasa Arab, om-om. Dari kata am, ya kan? Am itu paman. Berarti paman Sam, om Sam, ammu Sam. Nah, Sam dalam bahasa Arab artinya apa? Racun, beracun. Makanya paman Sam negaranya penuh penuh racun. Dia dia sambung sambungin ya. <laughs> Lama-lama ke konspirasi Zionis lama-lama ngomongnya ini. Iya. Ajiz berarti tidak mampu. Makanya ada mu'jizat. Mu'jizah artinya yang membuat tidak mampu. Itu disebut mu'jizat karena membuat orang lain tidak mampu untuk melakukan sepertinya. Salah satu mu'jizat Rasul adalah menyampaikan Al-Qur'an, ya kan? Ya, menyampaikan Al-Quran. Al-Quran mu'jizat Rasulullah SAW. Ada nggak dari kaum kafir, musyrikin, sampai sekarang itu yang bisa menandingi kemujizatan Al-Quran tersebut tidak bisa, tidak ada. Nah makanya mujizat itu disebut sesuatu yang di luar kemampuan terbatas manusia, khorikun lil ada, kebiasaan manusia yang membuat manusia tidak mampu untuk melakukan semisalnya. Ya, begitu. Adapun kalau misalnya orang soleh atau wali misalnya diberikan karomah, ya mungkin karomah tersebut apa misalnya? Sesuatu yang di luar nalar manusia mungkin di luar adat manusia dan semacamnya. Nah, hal tersebut kalau untuk selain nabi dinamakan karomah. Dinamakan karomah, makanya disebut keramat gitu. Karena apa? Karena dikayakan bahwasanya pemilik kuburan ini itu waktu masa hidupnya diberikan kekeramatan karomah berupa apa misalnya terbang eh, dan semacamnya. Tapi kalau misalnya terbang itu Allah alam. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha kuasa atas segala sesuatu. Bisa aja orang diterbangkan, ya bisa. Bisa aja orang di uh, tidak bisa dilihat, bisa oleh orang-orang jahat, misalnya bisa. Itu merupakan bentuk kekeramatan. Tapi kekeramatan tersebut bukan untuk pameran dan bukan bukan kehendak dari dianya sendiri asalnya, bukan. Beda dengan orang beda dengan dukun yang mana dia bisa memanggil khodamnya untuk untuk menzahirkan sesuatu yang dianggap sebagai kekeramatan misalnya. Sehingga dianggap dianggap keramat. Dan itu pada zaman dahulu ya tidak sedikit dari pemuka-pemuka eh, pemuka agama yang dimuliakan oleh masyarakat itu mereka memiliki pembantu-pembantu dan sangat mungkin di antara mereka itu juga tertipu dan mengira itulah kekeramatan. Yaitu orang-orang tersebut ketika bisa melakukan ini melakukan itu mengira bahwasanya itu adalah kekeramatan. Padahal itu adalah talbis iblis, bantuan dari jin yang jin tersebut tidak perlu untuk memberitahukan kepada dianya bahwasanya itu bantuan darinya. Begini misalnya. Misalnya antum misalnya kesurupan. Ya. Ya, antum antum misal kesurupan misal. Kemudian anak anak gini kan, kan, kemudian antum juga wah bergerak. Jadi seolah antum itu seperti wayang dan anak dalangnya dari jauh. Wah, ya kan? Kemudian keluar ininya, jinnya dan sebagainya kan. Nah itu misalnya anak-anak nggak tahu, anak nggak, anak merasa tidak punya, tidak punya khodam, tidak punya apa. Tapi kemudian anak menganggap oh ini berarti karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal tidak hal karena enggak enggak menyentuh apa-apa. Itu ada sesuatu yang yang mustahil. Tapi jika misalnya menyentuh orang yang kesurupan kemudian orang yang kepanasan, nah itu sesuatu yang memang wajar. Tapi kalau misalnya dari jauh, apalagi lewat mata doang, hmm, gitu, wah. Jadi sinetron gerhana gini kan. <clears throat> Ya seperti misalnya Saras 008 Ah, terus yang lainnya itu eh, itu jauh sekali itu bukan keramat itu <laughs> itu bukan keramat itu kok kayak itu keramat Doraemon nomor pertama jadi jadi nanti ya begitu jadi terkadang orang-orang itu menganggap sesuatu yang ada pada dirinya dari hal-hal yang di luar nalar itu sebagai kekeramatan padahal itu bisa saja merupakan bantuan dari jin yang mana jin itu tidak memberitahu pada pada si anaknya gitu si fulannya, tidak memberitahu bahwasanya itu dibantu oleh dia enggak. Sehingga apa? Sehingga dia merasa bahwasanya ini kekeramatan pada dirinya sehingga lama-lama menjadi sombong. Dan itu yang terjadi pada beberapa acara di beberapa ini ya Oh tapi tapi benar di salah satu acara yang itu memang sa, uh, teman saya teman saya menelpon menelpon istrinya, hmm? menelepon istrinya uh, ini salah satu yang disebut sebagai praktisi super, supra supra ya. praktisi supra bukan super supranatural ya. Nah itu yang di salah satu stasiun televisi sekarang sudah tidak pernah muncul lagi sekarang bukan karena apa-apa karena cerai dengan istrinya mungkin. Nah itu telepon dan dia dia berpendapat tidak masalah memiliki khodam. Makanya ketika kita melihat dia mengeluarkan dan memasukkan jin kepada ke media eh, mediumisasi istilahnya namanya mediumisasi loh. Mediumisasi itu menjadikan manusia sebagai media untuk dimasukkan padanya jin dan untuk mencari menggali info dari jin tersebut. Jin setempat ceritanya. Mungkin benar jin tersempat, setempat mungkin tidak ya kan. Nah, itu namanya proses mediumisasi. Nah, kemudian dimasukkan kan. Jadi anak ini antum wah langsung ah, guling-guling kan manjat pohon jadi monyet gitu kan atau iya. jadi singa jadi kalau misalnya tingkah lakunya mungkin benar tapi di sini yang yang yang talbis di sini adalah bagaimana cara dia memasukkannya itu ah gitu apa ayat-ayat atau awir tertentu yang dia masukkan sementara itu hal tersebut ya siapa yang talbis apakah ada tabiin atau tabi'ut tabi'in atau ulama Imam Ghazali sendiri apa pernah diriwayatkan Imam Ghazali memediumisasi <laughs> orang, kemudian menggali info darinya. Belum lagi nanti tentang infonya. Wah, di antara infonya kan ada yang waduh, gak benar. Nah, kemudian dia berpendapat ketika ditelepon, dia ternyata ia mengakui bahwasanya mempunyai khodak. Namun orang-orang menganggap dia itu ustaz. Dia itu ustaz dan ah, su sudah super dan memang kelihatan dari kalamnya masya Allah Kelihatan dari kalamnya sangat luar biasa. Hah? Antum jangan menerka-nerka, nanti juga ketahuan sendiri. Dari kalamnya sangat luar biasa, eh, mendekati kebenaran dan benar apa yang diomongi, namun ternyata memiliki khodam dan juga mengakuinya dan berpendapat bahwasanya tidak masalah mempunyai khodam dari jin katanya, kata dia, kata dia pendapatnya. Walaupun kalau misalnya kita melihat dalam ensiklopedia Islam Al-Kamil Ah, Waalaikumsalam. Mirsa Batras bukan ini? Iya. Nah. Uh, dalam ensiklopedia Islam Al-Kamil itu kalau misalnya antum lihat uh, kitab tersebut tebal sekali seperti karyanya Abu Bakar Al-Jazairi. Abu Bakar Al-Jazairi punya kitab namanya Minhaj Al-Muslim. Nah, itu kan tebal sekali itu. Jadi menyeluruh. Nah, ada juga mausuah yang dinamakan Al-Kamil. Saya lupa cerita kenapa ada dua versi. Itu tebal sekali, lebih tebal dari ini karena mencakup banyak banyak sekali. Semuanya masuk akidah, fikih. Itu kalau misalnya beli itu buku itu bagus sekali itu. Buat pemula dari Islam atau yang baru masuk Islam atau yang baru taubat. Nah, itu bagus itu kitabnya untuk mm, atau untuk menyeluruh dia. Nah, itu di situ juga disebutkan bahwasanya uh, meminta bantuan kepada jin itu hukumnya boleh kalau bantuan tersebut meminta bantuan tersebut untuk hal-hal yang baik. Ada yang berpendapat seperti itu dan ada yang mengatakan bahwasanya di suatu pendapat Ibnu Taimiyah juga membolehkannya untuk hal-hal yang baik, meminta bantuan kepada kepada jin jin muslim. Namun memang meminta bantuan ini kalau misalnya secara realita itu sulit kalau misalnya kita menggambarkannya, maksudnya menelarkannya. Bagaimana mungkin kalau misalnya kita meminta bantuan pada jin, kita tahu dari mana jin tersebut muslim bisa saja pura-pura jadi Islam gitu kan dan sebagainya wallahu alam. Nah, andai misalnya kita ikut mendapat itu, itu tetap satu daro'nya harus digunakan yaitu mencegah dari keburukan-keburukan ya. Karena dengan menghadam mempunyai khadam itu menjerumuskan kepada kesyirikan nantinya. Sajena dan sebagainya karena jin tersebut akan meminta sesuatu. Mungkin awal-awalnya nggak ada syarat-syarat nggak ada mahar dan sebagainya. Nanti kalau udah nanti-nanti mungkin akan ada nanti ada syarat-syaratnya itu tipuannya. Nah begitu jadi apa yang ada di acara-acara tersebut eh, nggak perlu saya sebutin namanya. Kalau saya sebutin nanti takutnya minta disebutin lagi. <laughs> nah itu apapun acaranya itu yang sekarang ada di kantor yang ada di televisi yang kadang Eh, kadang saya juga ke kantornya juga itu di sana itu semua acara yang berkaitan dengan itu semuanya memakai dukun tanpa kecuali maksudnya dari dukun di sini adalah mereka semua memakai khadam semua ya tanpa kecuali meskipun ketika ada tanya jawab nah sekarang ada kan versi live kalau tahu versi live itu ada tanya jawabnya ketika masih sana ada tanya jawabnya nah itu di salah satu tanya jawabnya saya melihat sendiri apakah boleh kita meminta bantuan jin bilangnya tidak boleh meminta bantuan pada jin padahal sendirinya iya. Namun tidak pernah tidak pernah menzahirkannya. Tapi kalau misalnya dari gerak-gerik ketahuan. Dan satunya lagi perempuan satunya lagi itu nenek sihir. <laughs> Jadi sebenarnya semua itu e, kalau kesurupannya benar, tapi intinya semua itu apa? Muslihat semua. Intinya konspirasi jin semua dengan dengan manusia. Semuanya itu, semuanya, nggak tanpa kecuali. Apalagi yang baru-baru ini seperti yang tadinya pelawak sekarang malah jadi tukang pawang apa ikut-ikut pawang-pawang jin itu. Itu yang pelawak. Terus ada lagi yang satunya yang badannya kepar kemudian sama yang lainnya menelusuri tempat-tempat keramat kemudian akhirnya eh itu sebenarnya hal, hal tersebut kenapa jadi agak laku ya karena misterius dan uh, menumbuhkan rasa penasaran. Padahal kalau misalnya kita punya basicnya, punya pemahaman tentangnya, itu bukan sesuatu yang mengherankan jika ada kesurupan, kemudian dan begini begitu nggak heran. Kalau udah biasa nggak heran. Tapi yang herannya ini adalah mengapa uh, apa namanya? Mengapa ya hal-hal semacam ini kok makin diperbanyak ya? Sekarang sudah ada empat acara yang semacam ini. Ada empat acara di satu stasiun televisi aja masalah. Belum lagi yang lain. Belum lagi tayangan yang uh, tentang kerajaan-kerajaan masa lalu kemudian eh, ular-ular uh, siluman-siluman nanti gambarnya mematuk mematuk rajanya kemudian pakai pedang berdarah ularnya terus anjing-anjing gaib dan sebagainya. Hah? Itu sayang sekali yang seperti itu. Dan sampai mana kita? Oh sampai wahul ajizu dan dia itu al ajiz tidak mampu melakukan hijrah imma rodin Baik itu karena marad ah, penyakit au ikrahin al iqamati atau ikrah keterpaksaan keterpaksaan al iqamah keterpaksaan untuk tetap bermukim di tempat asalnya ikrah ter keterpaksaan untuk bermukim di tempat asalnya falam yastati' al khuruj sehingga fa di sini fa di sini diartikan sehingga sehingga lam lam di sini artinya belum sehingga belum yastati' bisa atau mampu sehingga belum mampu untuk al khuruj keluar maksudnya keluar dari negerinya karena apa? Terpaksa, terpaksa bermukim di dalamnya. Ada sesuatu yang memaksa dia. Misalnya apa memaksa dia sesuatu yang memaksa dia? Misalnya istrinya sakit misalnya, sakit keras dan di sini tidak bisa berjalan hijrah. Nah, kemudian dia menemani istrinya tersebut karena tidak mungkin ditinggalkan di sini. Belum lagi tanggungan anaknya dan lain-lain. Au dhafin minan nisa atau kelemahan dari perempuan. Nah, di antara perempuan ada yang kuat ada yang lemah untuk hijrah tidak bisa wal wildan dan juga kelemahan dari anak-anak kecil wa shibihim dan yang serupa dengan mereka alasannya. Kemudian jenis pertama. Jadi yang yang yang jenis eh, apa? Yang jenis pertama dan jenis kedua itu mereka diwajibkan atas yang hijrah tadinya. Bedanya yang pertama itu mampu. Dan juga mungkin. Yang pertama wajib atasnya hijrah dia mampu dan dia mungkin. Adapun yang kedua, wajib atasnya hijrah ternyata dia tidak mampu. Ternyata dia tidak mampu. Nah, itu kondisinya beda. Berarti dua ini asal hukumnya itu sama namun secara kondisional secara kondisional berbeda. Kemudian asin futsalits macam yang ketiga, mantus tustahabbu lahul hijrah, yaitu orang-orang yang dianjurkan padanya al-hijrah wala tajibu alaihi dan tidak wajib atasnya. Kama tajibu ala sin fil awal sebagaimana yang wajib atas jenis pertama. Kalau jenis pertama itu wajib ya. Adapun jenis yang kedua asalnya itu wajib. Namun kemudian tidak lagi menjadi wajib. Bahkan terkadang jauh dari kewajiban. Tidak juga dianjurkan untuk hijrah karena keadaan. Nah, wa hadza fi haqqi man yaqdiru 'ala al-hijrati lakinnahu mutamakkinun min al-izhari dinihi dan ini fi haqqi dalam hak atau untuk orang alman yaqdiru al hijrah man di sini artinya yang yaqdir yaqdir artinya mampu alal hijrah untuk berhijrah orang yang mampu untuk hijrah mampu untuk pergi mampu untuk safar punya uangnya punya perbekalan punya kendaraan atau bisa menyewa kendaraan dan lain-lain Lakinnahu tetapi dia mutamakinun bisa tetap teguh, bisa tetap tegar berdiri min izhari dinihi dari menzahirkan agamanya di tanah airnya, di negerinya. Dia tetap bisa mengumandangkan azan bisa. Dia juga bisa apa? Bisa sholat jemaah bisa. Dia juga bisa berpakaian muslim bisa, tidak ada yang melarang. Maka yang seperti ini hanya dianjurkan untuk hijrah hanya tidak diwajibkan, tidak diwajibkan. Kemudian berikutnya sekarang apa hukum asal safar ke negeri kafir? Hukum asal safar ke negeri kafir itu adalah haram sebagaimana tinggal di negeri kafir. Hukum asal di negeri kafir itu haram asalnya. Ah, hukum asal pergi ke negeri kafir itu haram asalnya. Nah, sekarang la yajuzu As-safaru li biladil kufri illa bi thalathati syurut. Tidak boleh safar ke negeri-negeri orang kafir. Di sini kita maknai ke negeri-negeri orang kafir aja ya. Kalau ke negeri-negeri kafir dengan kata negeri kafir gitu. Sekarang yang mana negeri kafir, yang mana negeri muslim dan apa batasannya wallahu alam. Tapi yang masuk di sini lebih baik kita katakan ke negeri-negerinya orang kafir atau orang yang kita kenal dengan negeri kafir. Karena kalau misalnya di di beberapa negeri ada negeri yang dikuasai pemerintahannya oleh Syiah, ya kan? Seperti Irak, ya kan? Irak itu kan Syiah kekuasaannya, ya kan? An-Nuri al-Maliki itu menghancurkan eh, Sunni di Irak. Nah, sekarang kita katakan Irak negeri kafir begitu saja, wallahu alam. Tapi di sana masih banyak orang muslim. Dan sebagian orang muslim di sana ditindas oleh kaum Syiah. Dan Syiah kita hukumi apa? Kita hukumi kafir secara umum ya. Syiah, Rafidhah maksudnya kita hukumi sebagai kafir. Kalau misalnya pemerintahannya seperti itu, ya kita apakah serta merta kita katakan itu sebagai negeri kafir? Wallahu a'lam. Ya. Sekarang tidak boleh safar ke negeri-negerinya orang kafir dengan tiga syarat. Di sini termasuk juga Filipina, termasuk juga Thailand, Cina, Jepang, Korea. Korea terutama ya. Sekarang salah satu kiblat fashion ya. Padahal mereka tidak lebih melek daripada mata kita. <laughs> Kecuali dengan tiga tiga syarat. Syarat yang pertama, an yakuna indahu ilm. Dia memiliki ilmu. Dan ilmu yang dimaksud ilmu syar'i, bukan ilmu fisika. Hah? Ilmu syar'i bukan ilmu dunia bukan ilmu ekonomi ya. Modal menuju ke bila al-Kafir untuk menjaga agamanya adalah modal ilmu syar'i. Yamna'uhu yang bisa yamna' mencegahnya mimma yaridu alaihi minasyubuhat. Dari apa yang telah eh, dari apa yang terlampir atasnya atau terlihat atasnya atau lewat padanya dari subuhat-subuhat dalam negeri kafir tersebut. Bayangkan di negeri Islam saja syubhatnya begitu banyak, lebih-lebih negeri kafir. Meskipun kita mengagumi keindahan alam atau misalnya kerapihan negeri-negeri kafir, namun syubhat itu bersifat ideologis, pemikiran, bukan dari sifat baiknya bangunan, bukan. Tapi syubhat di sini dari sifat ideologis dan pemikiran atau doktrin allati qad ta'arrada lahu atau tu'arrida lahu atau bisa juga tu'arradu lahu fi tilkal bilad yang mana qad tu'arradu qad di sini artinya dimaksudkan kadang-kadang tu'arrad terhamparkan baginya di negeri-negeri tersebut. Yang pertama, punya ilmu, punya ilmu syar'i yang cukup. Itu syaratnya. Jangan sampai syarat ini tidak ada. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna indahu din. Dia memiliki agama. Nah, di sini lebih kepada sikap dan attitude, bukan pada ilmu semata. Tapi din yang dimaksud di sini ya din Islam. Nah, din di sini penjagaan agamanya maksudnya. Dia memiliki pemeliharaan agamanya sendiri. Yamna'uhu yang bisa mencegahnya mimma yarju alaihi syahwat dari apa yang terjadi dari syahwat di negeri tersebut. Jadi punya karakter beragama dan juga punya ilmu. Asyart atsalif yang ketiga an yatamakkana min izhari dinihi wal qiyam bi ibadati rabbih kama amara Allah. Yatamakkan Yatamakkan itu dia teguh tetap bisa mampu izhar menzahirkan agamanya. Wal qiyamu wal qiyami ibadati rabbih dan menegakkan atau mengamalkan, menunaikan, melakukan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala kama sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dengan adanya kama itu menunjukkan tata caranya harus juga sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Misalnya sholat Misalnya antum berkeyakinan sholat berjamaah wajib. Ya. Nah, di sini antum juga harus di sana di bilat, bilat kufur sholat berjamaah kalau misalnya antum bisa bermukim di sana atau antum safar di sana tapi kalau safar sebenarnya tidak diwajibkan ya kalau safar tidak diwajibkan kemudian ada berikutnya sebenarnya yang seharusnya menjadi syarat yang keempat tapi di sini tidak disebut sebagai syarat amma safaru adapun safar li biladil kufri untuk ke negara-negara kufur limujarrad asyaha hanya sekadar apa? Asyaha. Siyaha itu tarazu. Pelesir, pelesiran. Hanya untuk mencari eh, cari hiburan. Uh, siapa Indonesia nya ya, semacam itu, pelesiran, hiburan, mencari apa barang-barang eh, apa yang bisa dibeli Fal qawlu bil man'i azhar maka perkataan bil man'i untuk apa? Perkataan yang mengatakan hasilnya itu terlarang itu lebih zahir, yaitu itu lebih tampak lebih baik daripada yang perkataan membolehkannya. Dan itu yang sebenarnya lebih layak untuk dipegang kaum muslim saat ini. Jadi maksudnya misalnya safar ke negeri kafir hanya untuk misalnya mencari pemandangan di pantai, mencari pemandangan, mencari gunung-gunung misalnya. Dan tidak ada hajat selain itu. Hajat artinya kebutuhan. Kebutuhan itu bukan kebutuhan eh, kepuasan diri, bukan. ya ini maksudnya kebutuhan di sini misalnya kebutuhan ilmiah misalnya. Misalnya kita seorang pelajar biologi, misal kemudian ingin mengidentifikasi jenis penyakit yang ada di Niger, uh, bukan Nigeria, Nigeria masih Muslim, yang ada di Afrika Selatan, di desa-desa Afrika Selatan, ya. Nah, kita pergi ke sana dengan adanya hajat, hajat ilmiah, yaitu untuk apa? Mengidentifikasi penyakit penyakit dan itu juga bermanfaat nantinya untuk umat manusia. Nah, kalau ini tidak masalah kebutuhan seperti ini, namun tetap tidak boleh apa tidak boleh mengalihkannya dan meliburkan tiga syarat sebelumnya yaitu ilmu, agama dan juga kemampuan untuk menzahirkan agama, menzahirkan eh, ritual-ritual uh, agamanya. Jadi hal yang seperti ini syarat satu, syarat dua, syarat tiga dan tadi syarat empat kita tambahkan yaitu apa adanya hajat dan bukan untuk apa berlibur berpesiar semata. Nah syarat-syarat manapun syarat itu semuanya rata-rata di tidak diindahkan oleh kaum muslimin keumuman kita. Seperti misalnya antum mau ke ITB sekarang ya. Eh? ITB negeri kafir bukan? <laughs> bukan. Eh, ITB negeri bukan. Maksudnya Bandung, Bandung, Bandung, bukan kan? Nah sekarang antum nggak puas di ITB atau kurang suka dengan ITB karena apa? Karena Indonesia banget. Sementara antum ke barat-baratan. Akhirnya antum ke Perancis untuk mencari ilmu ekonomi. Ah, ya misalnya. Atau antum misalnya jadi apa? Sipil. Atau ya lainnya lah. Misalnya mempelajari kebudayaan sastra Indonesia. Ya, sastra Indonesia di sebuah di UI misalnya. Ketika ke UI antum enggak enggak enggak terus suka es eh, malas di UI kebanyakan pohonnya. Ini kampus atau hutan kan. Akhirnya karena ingin yang lebih metropolitan dari itu, atau ah, langsung Perancis belajar sastra Indonesia. Ah, nggak ada di sana. Ah, sastra Perancis. Pertama, ilmu yang dipelajari itu ada ilmu yang tidak ada manfaatnya. Pertama. Kedua, ya antum tidak ada hajat untuk itu. Nah, di sini mau hukumnya? Hukumnya haram sebenarnya. Tidak sastra Perancis, sastra Korea. Belajar ke Korea, sastra misalnya sastra Jepang, belajar ke Jepang. Kalau misalnya memang ada di dalam Jepang itu ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk umat ini, dan manfaat tersebut tidak didapatkan lagi kecuali ke Jepang, Tapi tidak masalah. Misalnya, antum kedokteran, spesialis hewan. Nah, kemudian ternyata di Indonesia ini tidak ada fakultas kedokteran yang khusus untuk hewan. Ya, yang ada untuk tumbuhan dan manusia. Hmm. Sementara untuk hewan tidak ada. Nah, sementara kita sendiri hewan semua. Nah, kemudian ya manusia adalah hewan. Tetapi yang didapatkan ternyata cuma ada di misalnya di Rusia saja. Di Saudi tidak ada, di Mesir tidak ada. Kemudian di Libya tidak ada. Akhirnya ke Rusia untuk mencari ilmu ini karena apa? Tidak ada di tempat lain, tidak ada di negeri sendiri. Kalaupun ada, kuotanya habis misalnya. Sementara kita ingin sekali menggali ilmu tersebut. Nah, itu dia masalah. Nah kemudian juga ada kasus lain, contoh lain. Misalnya kita ingin pergi ke Amerika Serikat, bukan ke Hollywoodnya, nggak ada hajat kan ke Hollywood ngelamar pekerjaan misalnya cleaning service atau apa, nggak mungkin kan? Kita ke Amerika untuk mengetahui perkembangan keislaman di Amerika Serikat. Nah, ini ada hajat bukan? Ada hajatnya, ada kepentingannya atau kita bersilaturahim atau kita menggali atau menyambungkan tali persaudaraan dengan orang-orang Islam Amerika di sana. Kemudian siapa tahu kita bisa membuat sebuah fondasi, foundation atau perusahaan atau yayasan penggabungan antara Muslim Indonesia dengan Muslim Amerika. Makanya jadi apa? Liberal jadi nantinya. Enggak, malah. Itu bagus itu bermasalah atau muslim Cina atau muslim Korea tanpa ada niatan untuk ikut fashion para benches di sana. Tidak masalah. Ya, seperti itu aja ya. Eh, cukup itu sekian dari kami, sekian dari saya juga. Untuk kajian usul astagfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu